الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الحمد لله kita sudah istirahat Sudah rehat sedikit Mudah-mudahan datang kembali dengan nasyat dengan tekad yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk memahami tentang asma Allah al-husna. Yang ketiga dan keempat adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Wahuma ismani jalilan Kathura wuruduhuma fil Qur'anil Karim Dua nama ini Ar-Rahman Ar-Rahim Adalah nama yang mulia Seringkali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim Iftatahallah bihima ummal Qur'an Dengannya Allah membuka Ummul Quran. Waj'alahuma unwana ma anzalahu minal huda wal bayan. Dan Allah menjadikan kedua nama ini sebagai tajuk. Untuk apa yang Allah turunkan dari hidayah dan petunjuk dan penjelasan untuk umat manusia. Ar-Rahman Ar-Rahim. وَضَمَّنَهُمَ الْكَلِمَةَ الَّتِي لَا يَثْبُتْ لَهَا syaitan Di dalam kalimat yang syaitan itu enggak bakal bisa tetap ketika dibacakan Ar-Rahman Ar-Rahim وَفْتَتَحْ بِهَا كِتَابَهُ نَبِيُ اللَّهِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. وكان جبريل ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل سورة من القرآن di setiap pembukaan surat malaikat Jibril itu menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Ma'asyiral muslimin Ar-Rahmanirrahim dimulai dengannya Al-Qur'anul Karim ini hendak mengisyaratkan kepada kita semua kepada semua makhluk di muka bumi ini bahwa syariat Allah bahwa Al-Qur'anul Karim itu landasannya adalah rahmat bukan kebencian Allah kepada makhluknya tidak maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah surat cinta dari Allah kepada makhluk Ar-Rahmanir Rahim semua syariat semua aturannya, semua undang-undang yang Allah tetapkan di dalam Al-Quranul Karim itu landasannya adalah rahmat Allah. Allah menyuruh kita sholat bukan karena ingin memberikan beban buat kita, tidak. Bayangkan kita punya sholat berapa waktu? Lima waktu. Tubuh kita ini terdiri dari dua hal. Yang pertama Tin, tanah. Ketika Allah menciptakan Adam dari tanah, masih sebongkah tanah yang berwujud berupa manusia. Malaikat tidak diperintahkan untuk sujud. Fa'idha nafaktu fihi ruhi faqa'ulahu sajidin. Kalau aku tiupkan di dalamnya dari rohku baru kalian sujud. Jadi manusia ini ada ruh dan ada ada tanah. Kalau tanah butuh makan. Butuh makan kita. Butuh olahraga mungkin. Butuh sport, butuh istirahat. Ruh kita juga butuh itu. Makanya Allah perintahkan kepada kita sholat lima waktu dalam sehari. Bukan seperti di beberapa ajaran agama lain yang sholat mungkin seminggu sepekan sekali. Kita tidak. Sholat kita tuh subuh bangun tidur, ruh kita ini butuh. Ruh kita ini memerlukan. Ya Allah, anak ini kadang-kadang minum lagi Ustaz ya. Anak jadi nggak enak Salah-salah terus ngomongnya Ustaz. Anak tadi dapat surat. Surat cinta. Dari seorang jamaah Ustaz, hati-hati. Ada beberapa kata yang tidak boleh disebutkan di sini. Salah satu yang barusan anak sebutkan. Iya, ruh kita ini memerlukan makan juga. Karena pada hakikatnya yang berbahagia itu bukan cuma tubuh. Sebagian orang tubuhnya sakit. Sakit di atas tempat tidur. Tapi dia lebih berbahagia dari orang yang tubuhnya sehat. Karena ruh dia berbahagia pada waktu itu. Maka syariat Allah, perintah sholat itu landasannya rahmat. Cinta Allah kepada makhluknya. Agar makhluknya ini bisa berbahagia kelak di akhirat dan ketika hidup di dunia ini. Maka doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Syekh mengatakan wahadani lisman kullun minhuma dalun ala thubutir rahmah sifatan lillah azza wajal. Dua sifat ini, dua nama ini Ar-Rahman, Ar-Rahim berasal dari kata yang sama. Berasal dari kata yang sama yaitu Ar-Rahmah. Namun Ar-Rahman bermakna allazi ar-rahmatu wasfuh yang cinta, yang kasih sayang itu adalah sifatnya. Ar-Rahim ay Ar-Rahim li ibadih. Rahim itu artinya yang menyayangi hamba-hambanya. Dan rahmat Allah ini meliputi segala sesuatu. Allah mengatakan wasi'at rahmati kulla Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Tapi Allah menghususkan kasih sayangnya buat hamba-hamba yang bertakwa. Para jamaah rahimakumullah di antara faedah yang bisa kita ambil dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Rasul mengatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalian tahu Allah itu Maha Pengasih, maka sayangilah yang di bumi ini. Allah yang di langit sana akan sayang kepada kalian. Jadi kalau kita ingin dikasihani Allah, kita sayangi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan menyayang itu bukan hanya manusia. Kita lihat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan pun Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh membunuh orang tua, anak-anak, pohon. Nggak boleh. Itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antum lihat bagaimana perempuan itu menyayangi anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu penyayang kepada umatnya. Bil mu'minina raufun rahim. Beliau kalau lagi jadi imam, dengar suaranya budak menangis, Beliau sholatnya dipendekin. Segera beliau sholat. Kenapa? Karena kasih sayang beliau itu ibunya. Ketika dengar anaknya nangis kan dia kepikiran sama anaknya. Ibunya kepikiran jamaah yang lain. Ini ibu anaknya nggak dijaga dari gitu kan. pada Daripada itu imamnya sholatnya harus cepat-cepat. Udah, yang penting sesuai dengan syariat tidak sampai syarat rukun sholatnya itu kurang maka Rasul SAW melakukan hal itu demi kasih sayang beliau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya Hasan Hussein dicium oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Al Aqra bin Habis melihat Rasul SAW mencium ya Rasulullah aku ini punya anak sepuluh, nggak ada yang aku cium Kata Rasulullah SAW, Mama amlik?" Aku bisa usaha apa? Kalau mungkin Allah telah mencabut rahmat dari hatimu. Ada orang-orang subhanallah bapak tidak pernah dia mencium anaknya. Masuk rumah, ya tadi. Dia seperti jenderal mungkin di luar rumahnya. Rasul SAW ketika masuk rumah beliau jadi kakek buat Hasan dan Husain. Beliau bermain dengan Hasan dan Husain dan bisa dibayangkan Hasan sama Husain itu Hasan pernah menjadikan Rasul SAW kuda-kudaan. Jadi imam, masya Allah. Rasul SAW jadi imam itu Hasan naikin Rasul SAW. Akhirnya Rasul SAW Alaihi Wasallam sujudnya lama. Para sahabat ada satu yang ngangkat kepalanya dia ini kok lama banget takut turun wahyu atau apa dilihat ternyata Hasan lagi kuda-kudaan tuh sama Rasul sallallahu Alaihi Wasallam selesai salat Rasulullah cerita nggak ada apa-apa tadi hanya tadi cucuku ini bikin aku kuda-kudaan aku tidak nyaman membuat dia turun sebelum dia menyelesaikan naik kudanya itu rahmat Rasul sallallahu Alaihi Wasallam rahmat beliau kepada wanita-wanita, kepada istri-istri beliau, kepada anak-anak beliau subhanallah. Maka dari nama ini tolonglah yang mungkin punya jiwa keras di hatinya. Ingat dengan sabda Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi, sayangilah, cintailah yang di bumi, Allah bakal cinta kepada kalian. Rasul SAW mengatakan, dakhalat imra'atun annara fi hirratin seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kucing sama kucing satunya. Soalnya di sini ada kota namanya, ada negeri kucing kan? Mungkin namanya beda. Kucing, seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kita jangan berbuat dosa, berbuat jahat dengan manusia. Sama kucing pun, sama binatang, sama ciptaan Allah. Kita berbuat jahat sama dia, neraka menunggu kita. Kata Rasul SAW tentang wanita ini Habasatha Kucing itu dikurung Dimasukin ke Disekap Disekap Yang namanya kucing Namanya kucing Ngambil ikan ya Makan apa? Lauk Itu biasa Kenapa? Dia kucing gitu kan Ya kalau dia manusia bisa dikasih tahu, eh jangan diulangin ya gitu kan. Tapi namanya kucing udah dikasih tahu jangan diulangin macam-macam. Besok ngambil lagi gitu kan. Ya kucing dia. Kalau kita itu perempuan karena dia sakit hati, maka kucing yang nakal itu dikurung sama dia. Tidak dikasih makan sebagai sanksi. La hiya at'amatha wala tarakatha ta'kul min khasyashil ar Dan tidak pula dilepas supaya dia bisa cari makan di luar. Orang yang pandai ketika punya kucing nakal, biasanya dia akan masukkan ke dalam kantong ya. Dia buang supaya cari makan di tempat lain. Kalau dia tidak mau, tidak mau mengasih makan dia. Rasul mengatakan lahiyat amatha. Kucing itu makhluk hidup butuh makan. Dia makhluk hidup butuh makan. Kalau kau tidak mau ngasih makan, ya lepas dia ke tempat yang aman, ke pasar, kemana nggak tahu kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia itu tempat buang kucing pasar. Sama kan? Supaya dia cari makan. Itu orang yang pintar. Perempuan ini masuk neraka karena dia membiarkan kucing itu kelaparan. Maka hati-hati. Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yang ke berapa? Keenam, kelima dan keenam. الحي القيوم الحي القيوم الحي itu yang maha hidup Al-Qayyum itu Al-Qaim binafsihi Al-Muqim linnas. Dia yang berdiri sendiri dan dia yang mengatur semua muka bumi ini. Wahuma ismani warada fil Qur'ani muqtarinaini fi thalathati mawadhi'. Dua nama ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim tiga kali secara bebarengan apa? Ber bersama-sama, bersama-sama Al-Hayyul Qayyum. Yang pertama di ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian di surat Al-Ali Imran Surat ayat pertama dan kedua Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Ini yang kedua Yang ketiga di surat Toha Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum Wasmu ta, wasmuhu tabaraka wa ta'ala al hayy fihi itsbatul hayati sifatan lillah. al itu yang hidup. Kita menetapkan bahwasanya Allah hidup. Tapi kehidupannya adalah kehidupan yang sempurna yang tidak dimulai dengan kematian, yang tidak dimulai dengan ketidakadaan. Adapun keadaan kita ini, keberadaan kita di muka bumi ini, hidup kita ini dimulai dengan tidak ada. Kita semua awalnya tidak ada kemudian hidup dan Allah Subhanahu wa taala hai tidak pernah tidak ada dan tidak ada akhir buat Allah Subhanahu wa taala beda sama kita kita hidup 60 70 tahun kemudian mati jadi kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna hayat la yasbiquha adam wala yalhaquha zawan kehidupan yang tidak dimulai dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan ketidakadaan pula di dalam surat Tabarak Allah mengatakan "Tabarak Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir Alladhi khalaqal mauta wal hayat Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan karena semuanya dimulai dengan kematian, ketidakadaan baru kemudian hidup. Adapun al-hayy Allah Subhanahu wa taala hidupnya beda. Jadi jangan sampai terbetik Allah hidup aku hidup. Iya, tapi hidup kita sebentar, tidak abadi. Dan kehidupan Allah Subhanahu wa taala la ya'tariha naqsun wa aibun. Rabbuna jalla rabbuna wa taqaddasa an dhalik. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak dihalangi atau tidak dihinggapi dengan kekurangan. Kita hidup di dunia sakit. Ya, kita tidur kehidupan Allah tidak. Qayyum. Apa arti qayyum fihi itsbatul qayyumiyati sifatan Ada penetapan di makna qayyum ini sifat Allah itu berdiri sendiri sebagai sifatnya qaiman nafsihi muqiman li khalqihi dia yang mengatur makhluknya Allah tidak tidur la ta'khudhuhu sinatun wala naum enggak ngantuk antum lihat langit dan bumi ini di tangan Allah jalla jalal dia yang mengatur semua. orang kalau disuruh menanti kalau kereta api itu ada yang palang buka tutup. Iya, biasanya ada yang jaga di situ. Ada yang jaga, palang buka tutup. Kalau dia ketiduran, apa yang terjadi? Tabrakan. Kita bisa bayangkan bagaimana mentari, rembulan, dan semua yang ada di muka bumi. Yang di langit sana dalam muka bumi ini juga itu Allah Hayyun Qayyum Allah yang atur Allah tidak pernah tidur maka tatkala ada orang berbuat zalim sama kita biasanya kita ngomong apa Allah tidak tidur Allah tahu dengan perbuatan dan ini termasuk keimanan kita dengan nama Allah Hayy dan Qayyum dan Al-Hayyul Qayyum ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya itu adalah termasuk Ismullah Al-A'zam nama Allah yang paling agung yang kalau di idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Yang kalau kita memohon Allah dengan menyebutkan Al Hayyu Al Qayyum, Allah akan mengabulkan doa kita. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Fala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Doa yang bisa kita baca pagi sore wirid itu ya Hayu ya qayyum birahmatika rahmatika Wahai yang maha hidup. Qayyum yang berdiri sendiri yang mengatur semua makhluknya birahmatika Kita ini pertama tawasul dengan Hayun qayyum. Kemudian tawasul kedua birahmatika Dengan rahmat Allah kita bertawasul. Astaghith. Jangan kau biarkan aku berdiri dengan diriku sendiri. Sekejap mata, jangan. Karena seorang manusia kalau sudah dilupakan sama Allah sekejap mata rusak kehidupan. Maka kita memerlukan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa? Ketujuh dan kedelapan. Al-Khaliq, Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Al-Khaliq ini disebutkan dalam Al-Qur'an di beberapa tempat. Yang pertama, Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul Asmaul Husna. Di akhir surah Al-Hasyr. Kemudian adapun al-khallaq, al-khallaq ini sifatun mubalaghah. Apa kalau bahasa melayu Sifat yang Hah? Yang lebih gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya akil. Akil itu ya makan dia orangnya suka makan. Ada akul atau akal. Uh ini kalau suruh makan jangan ditanya sudah. Itu. Allah Al-Khalaq Maha pencipta Yang ciptaannya itu udah luar biasa Al-Khalaq ini disebutkan di dua ayat Yang pertama Inna rabbaka huwal khalaqul alim Kemudian Bala wa huwal khalaqul alim Al-Khalqu penciptaan ini memiliki dua makna Yang dikatakan Al-Khaliq itu memiliki dua makna al-khalqu ini sendiri. Yang pertama, ijadu syai' wa ibda'uhu ala ghairi mithalin sabiq. Menciptakan, mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Yang sebelumnya tidak ada, yang tidak ada contohnya sebelumnya. Darinya firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun." Bukankah kami telah menciptakan bagi mereka dari yang kita bikin nikmat-nikmat kemudian mereka memilikinya manusia ini punya mobil ya tapi punya binatang ternak punya nikmat-nikmat lah siapa sih yang pertama menciptakan itu Allah Jalla Jalal kemudian manusia jadi memiliki yang kedua artinya takdir menentukan menentukan Orang Arab berkata khalaqal adim. Menciptakan adim itu seperti kulit. Dia menciptakan, dia tidak menciptakan cuma mengaturnya, membentuknya. Darinya Allah mengatakan wa takhluquna ifkan dan kalian menciptakan kebohongan. Berbuat kebohongan itu. Manusia juga menciptakan. Kita tahu manusia menciptakan mobil, menciptakan apa? HP ya. Tapi maknanya itu sekedar menentukan aja. Apa manusia bisa menciptakan beras? Bisa. Tidak bisa dia. Dia itu pasti butuh bahan dasar dari ciptaan Allah. Tetap. Dia tidak bakal bisa menciptakan beras. Dia bikin roti bisa. Tapi dia tidak akan bisa membuat gandum Walaupun berkumpul tuh mikir bagaimana menciptakan gandum, tidak bakal bisa. Tapi membuat roti itu yang dikatakan takdir dan kita oh ini penciptaan fulan, hasil penciptaan fulan ya bukan menciptakan dari yang sebelumnya tidak ada, tidak. Dia sekedar mengatur, memix, menggabungkan kemudian muncul satu ciptaan dia. Satu ciptaan dia. Bata. Orang membuat bata. Betul. Batu bata itu yang buat rumah bisa menciptakan itu, tapi bisa dia bikin tanah? Nggak bakal bisa. Dia tetap butuh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat bahwa Allah menciptakan kita ini tidak sia-sia. Tidak cuma-cuma, Tanpa tujuan, tanpa tujuan. Sia-sia kan? Tanpa tujuan, diciptakan tanpa ada maksud, nggak ada. Allah menciptakan kita dengan satu tujuan. Maka ingat ketika Allah Al-Khalaq, Allah Al-Khaliq. Apalagi kalau ada yang namanya Abdul Khalid. Dia perlu ingat tuh, Allah menciptakanmu ini dengan satu tujuan. Allah mengatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira kita menciptakan kalian ini sia-sia? wa annakum la turja'un dan kalian tidak bakal dibangkitkan kepada kami, tidak akan dikembalikan kepada kami. Fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah. Al-Malik. Dia yang memiliki al-haq, dia yang maha benar. La ilaha illahu Rabbul arshil karim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Dan Allah itu Tuhannya arsh yang memiliki arsh yang maha mulia. Yang ke sembilan sepuluh. Syekh menyebutkan di sini Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Khaliq sudah kita sebutkan barusan. Tiga nama ini disebutkan di satu tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ibu-ibu, ah, kan muslimat dari tadi nggak dikasih hadiah. Di mana disebutkan sama Allah nih ayat ini? Angkat tangan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Ini surat apa? Angkat tangan. Iya, silahkan. Yang keras. Yang belakang dengar. Abu Talha dengerin apa yang ngomongnya. Al al Hashr. Masya Allah. Fadal, fadal nih. Tenang ditinggal di sini. Tapi bahaya. Saya ingat pernah bagi-bagi buat ibu-ibu hadiah, tahu-tahu diambilin sama bapak-bapaknya. Ustadznya keluar karena dilihat, oh ini ada buku gratisan ini kan, cuma-cuma ini mungkin kan. Ya ini ada satu, tinggal catat nanti. Di surat di akhir surat Al-Hasyr. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Syekh Abdul Razak menceritakan ay huwal munfaridu bi khalqi jami'il makhluqat. Dialah satu-satunya yang menciptakan semua makhluk ini. Wa bara'a bi hikmatihi jami'al bariyat. Dan dia yang mengadakan dengan hikmahnya semua yang ada dalam kehidupan ini. sawwara bi ihkamihi wa husni khalqihi jami'al kainat. Dan dia yang membentuk semua ciptaan. Kadangkala ada orang tua, suami istri ini melihat anaknya, eh anakku kok nggak mirip sama aku gitu kan? Wajahnya kok tidak mirip sama bapaknya gitu, mirip sama siapa ini gitu kan? Emangnya orang tua itu bisa bikin anaknya bentuk wajah anaknya? Nggak bisa. Yang membentuk wajah rupa dan anaknya itu Allah Jalla Jalaluh. Ada yang aba ibunya ganteng, handsome, sama cantik. Anaknya muncul Gak handsome gitu kan? Ini anakku kok hitam, ibu bapaknya putih gitu kan? Ya memang Allah yang bikin. Alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak fi ay suratin masya'arat kabar. Allah bentuk itu dalam rupa yang Allah suka. Dan memang ada orang yang bapak ibunya nggak handsome, nggak cantik, nggak handsome, tapi anaknya masya Allah seperti belahan rembulan. Tapi jarang lah usah gitu kan. Iya sedikit gitu, tapi ada gitu. Kemudian itu Al-Khaliq Al-Bari Syekh menjelaskan fal khaliq huwal muqaddir lil asya' ala muqtada hikmati. Yang disebut al khaliq dalam ayat ini al khaliq al bari al musawwir. Al khaliq itu yang menentukan. Segala sesuatu dan hikmah Allah SWT. Allah telah menentukan semuanya. Al bari al mujid lahu ba'dal adam. Al bari berarti yang mengadakan yang sebelumnya tidak ada. Setelah Allah menentukan, kemudian Allah menciptakannya. Itu yang disebut al-bari. Wal musawwir al makhluqat wal kainat kaifasya. Kemudian Allah yang membentuk dan memberikan rupa kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jarang orang namanya Abdul Musawwir. Ada di sini. Abdul Bari banyak. Abdul Khaliq banyak, tapi Abdul Musawwir ada yang pernah dengar? Ada yang namanya Abdul Musawir kita kasih hadiah. Banyak nih. Hah? Nggak apa-apa kan namanya jarang kita kasih kan gitu kan. Kalau nggak ada insya Allah. Khairul asma'i ma'ubbid wa hummid. Baik-baiknya nama itu yang ada abadnya. Kadangkala orang tua kepingin ngasih nama anak yang belum ada di kampung halamannya gitu kan. Kalau di Jawa ngasih anak itu kadangkala buka Quran gini kan. Dia lihat minal khosirin. Ada. Di Indonesia itu saya pernah jumpa sama teman sekelas dia punya ustadz namanya minal khosirin. Minal khosirin kan artinya termasuk orang-orang yang merugi. Bapaknya kenapa? Bapaknya buka Al-Quran kemudian taruh tangannya. Dia kan dulu terjemahan Al-Quran kan jarang ya. Jarang banget. Tapi dia lihat minal khosirin kok yang penting ada di Al-Quran berarti baik gitu kan Masya Allah Ketika dia sudah besar ditambahin tuh Namanya Laisa minal khosirin Iya sama Ustaz tuh Ustaz tuh kalau nggak salah di Semarang gitu Tidak termasuk orang-orang yang merugi Ya dia tambahin Ya siapa yang mau minal khosirin <laughs> kan Siapa yang mau Tapi orang tua karena ilmunya kurang Dia berpikir semua yang di Al-Quran Adalah baik Maka kalau ingin nama yang tidak ada, insya Allah semua nama sudah ada. Semua nama itu sudah ada, apalagi yang baik-baik. Kalau yang buruk-buruk banyak yang belum ada. Kayak nama anaknya iblis, belum ada. Budaknya namanya siapa? Iblis, belum ada sampai sekarang. Tapi masa mau ngasih nama itu? Yang baik-baik insya Allah semua ada. Dan dicontoh nama yang baik-baik. Abdul Musawir ini jarang. Silahkan yang punya anak nanti dinamain Abdul Musawir. Yang ke sebelas. Dan yang ke-12 Al-Malik dengan Al-Malik Al-Malik dengan Al-Malik Pakai iya jadi Waqat warada ismul malik fil Qur'anil karim Fi khamsati mawadhi' Malik ini disebutkan dalam Al-Quran di lima tempat Di antaranya adalah Firman Allah Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus. Malikin nas disebutkan di surat An-Nas. Adapun al-Malik itu disebutkan di satu tempat. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Di surat Al-Qamar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir inda malikin muqtadir jadi disebutkan di situ nama Allah Subhanahu wa taala Malik dan dua nama ini menunjukkan bahwa Allah yang memiliki yang memiliki semuanya kita ini nggak punya apa-apa kalau katanya orang kepemilikan kita ini sementara Punya rumah bagus, mewah Sertifikat atas nama dia Sama sertifikat di sini Surat, surat grand ya gerannya itu atas nama dia Bukan sebenarnya Dia mati kemana tuh? Dibawa itu rumah Ngomong sama itu grand masukkan sama bapak ke kuburan gitu kan? Nggak ada yang mau anaknya. Sudah bapak sudah tempatnya di kuburan selesai. Sampai pakaian yang dipakainya dilepas. Dan kita lihat seorang anak tuh kadangkala jahat sama ibunya. Karena memang harus seperti itu. Ibunya pakai kalung emas dibuka sama anaknya. Ibunya sudah mati kan? Bu, ini sudah bukan punya ibu. Taruh. Gitu Cincinnya dilepas semua gitu kan. Dipretelin semua tuh, diambilin semua. Karena bukan milik dia, kita nggak punya apa-apa. Sebagaimana kita keluar ke dunia ini nggak bawa apa-apa, kita juga akan keluar dari dunia tanpa bawa apa-apa. Kadang orang merasa memiliki slipernya, nggak tahu di Malaysia ini. Kalau di Indonesia kadang kala orang Habis sholat berjamaah, flippernya hilang. Sama. Masya Allah. Karena memang kita nggak punya apa-apa. Yang memiliki itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan, Zalikumullah rabbukum lahul mulk. Itulah Allah Rabb kalian yang memiliki segala-galanya. Raja di atas raja. Di muka bumi ini banyak raja. Tapi coba tunjukkan mana raja yang sampai hari ini hidup dari zaman Firaun. Tidak ada. Terus yang memiliki hak kekuasaan itu Allah. Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Antum ingat dengan firman Allah, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Tu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semuanya. Kita nggak punya hak apa-apa, hak pakai. Kalau ada orang rumah dinas ya. Ada di istilah di Malaysia rumah dinas. Ketika jadi uh, pegawai negeri Iya, pegawai negeri. Apa istilahnya sih? Pegawai kerajaan, ya pegawai kerajaan biasanya ada rumah dinas. Rumah selama dia bekerja, dia tinggal di situ. Tapi ketika dia sudah pensiun, keluar dia. Ketika sudah pensiun tuh. Pencin. Ya Allah. Ya itu bahasa Indonesianya pensiun. Jadi saya yang mau ngajari bapak-bapak bahasa Indonesia gitu ya pension apa itu harus keluar dari sana keluar ini rumah hanya sementara kau tidak punya hak milik seperti itulah kita di dunia ini apa saja yang kita milikin pada hakikatnya bukan milik kita Allah malikal mulk Allah yang memiliki hak kepemilikan itu seorang yang berangkat umroh atau haji apa talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك Semuanya ya Allah Innal hamda Semua pujian Wan ni'mata Segala nikmat Laka milikmu Wal mulk Dan semua kepemilikan itu sebenarnya milikmu ya Allah kerajaan itu la syarikat tidak ada sekutu Allah Subhanahu wa taala maka kalau kita tahu Allah yang memiliki segala-galanya kenapa kita masih cari kepada selain Allah minta sama Allah jalla jalaluh kemudian yang ke 13 ke 12 sama ke 13 ke 13 sama 14 ya 13 14. Ar-Razzaq Ar-Raziq. Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Ar-Razzaq ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Buat ibu-ibu. Insya Allah tuh ayat sudah sering dibacakan sama khotib Apa ayatnya? Di surat Az-Zariyat. Iya, silakan. Ada yang angkat tangan? Iya, tafadhali. Naam, Masya Allah. Inna Allah huwa razzaq Dhul quwatil matin Sesungguhnya Allah yang maha memberi rizki Zul quwwatil matin. Dia maha kuat dan maha perkasa, maha berbuat apa saja. Ar-Razzaq. Orang tua jangan merasa memberi rizki kepada anaknya. Ketika kita bersedekah, ketika kita berderma, membantu. Dari mana itu uang? Di sini nggak ada uang ya. Uang. Uang itu dari mana? Allah selalu mengatakan ketika memerintahkan kepada rizki mimma rozaknakum. Ingat, tuh kalian punya uang dari aku kata Allah Jalla Jalaluh. Jangan mengatakan, oh ini usaha dari kakekku. Dari nenek moyangku, subhanallah. Kalau Allah tidak berkehendak hancur. Alladzina yunfiquna afwan Alif Lam Mim Dzalikal Kitab la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun dan dari rizki yang kami berikan kepada mereka Orang-orang Arab jahiliyah dahulu itu suka membunuh anaknya. Anak baik itu anak laki atau anak perempuan. Kalau anak laki dibunuh karena takut makan sama bapaknya. Ada orang-orang yang berpikiran, Ustadz, saya ini punya gaji. Gaji. Setiap bulan itu umpamanya seribu ringgit. Anak tiga Ustaz. Udah tidak cukup. Seribu ini tidak cukup. Kalau punya anak lagi, Gimana anak itu akan makan? Orang kadang-kala kan berpikir seperti itu. Seribu ngaji, dia lupa. Bahwasanya Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Yang ngasih rizki kepada mereka tuh kita kata Allah, bukan kalian. Para suami jangan berpikir memberikan rizki kepada istrinya. Itu istri sebelum menikah bisa makan nggak? Udah bisa makan. Hidup dia ketika di perut ibunya itu istri makan tidak? Makan. Allah kasih makan sama dia ketika di perut ibundanya. Dia tidak bisa berdoa. Dia tidak bisa memohon. Dia belum ahli ibadah. Tapi Allah sudah memberikan rizki. allaha huwa razzaq. Jadi ketika kita memberikan derma, kita ingat ya Allah ini darimu ya Allah. Kembali kepada Allah dan Allah akan lipat gandakan karena innallaha warrazzaq. Jadi jangan takut. Sebagian mau menikah takut, Ustaz. Ini tidak ada mertua yang mau dan sama ana. Kenapa? Ya, ana belum kerja gitu Ya kerjalah. Kerja, kerjanya apa saja. Tidak harus memang ada orang-orang tua ini yang melihat kepada gaji. Ente kerja gajinya berapa? Gajinya 700 ringgit. Ah, mau dikasih makan anak apa anak saya mau dikasih makan apa gitu kan kadang-kadang lupa dia. Bosnya rizkinya anak bapak ini bawa rizki sendiri dan masya Allah jemaah. Saya nggak mau ngomong orang lain. Saya ingat waktu di Medina belum nikah itu namanya duit dari kampus dari universiti itu habis terus. Kalau berpikir mau nikah ini dapat dari mana gitu kan. Tapi ternyata istri itu membawa rizki sendiri. Ketika bujangan, sama bujangan, perjaka, belum nikah, tidak punya kereta. Ketika punya istri, punya anak, subhanallah, bisa beli kereta. Dari mana? Iya sudah diatur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang mau punya anak tidak perlu berpikir untuk 20 tahun ke depan. Karena kalau antum berpikir 20 tahun ke depan antum susah hidupnya. Berpikir punya anak gaji 1000 ringgit. Nanti anak ini kalau masuk university, waduh 1000 ringgit gak cukup. Dia lupa bahwa anaknya ini punya rezeki sendiri. Dan berapa banyak anak yang ketika sudah mulai dewasa, dia tahu orang tuanya tidak mampu. Tapi Allah memberikan jalan lain sehingga dia bisa hidup. Karena ingat, innallaha huwar razzaq. Allah yang ngasih rezeki. Jadi jangan takut kepada masa depan. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang takut dengan rezeki anaknya sehingga dia hidupnya sengsara karena kepikiran terus, kepikiran terus, nggak usah, nggak usah kepikiran. Kemudian dengan sifat dengan nama Ar-Razik disebutkan dengan sirah jama dalam firman Allah wallahu khairur raziqin dan Allah itu sebaik-baiknya yang memberikan rizki. Jadi kalau orang tua memberikan rizki kepada anaknya itu sebenarnya semu. Tidak nyata, yang hakiki rizki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala hanya lewat, hanya berlalu dari kita. Dan rizki Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya itu ada dua macam. Rizki Allah, Allah yang maha memberi rizki. Ada dua macam rizki yang Allah berikan. Yang pertama rizki yang universal. Untuk semua yang mukmin, yang kafir, yang ahli ibadah, yang tidak ibadah. Allah kasih rizki. Dan itu rizki badan. Rizki untuk tubuh. Tadi kita sudah sebutkan. Bahwasanya tubuh kita ini terbentuk dari dua. Dari ruh dan dari tanah. Rizki yang Allah berikan untuk badan umum. Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqu. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali rizkinya Allah yang menanggung. Semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu diketahui banyaknya rizki di dunia bukan tanda kecintaan Allah, tidak. Jangan berpikiran, Ustaz, kita ini yang ibadah sholat tahajud kok rizkinya susah usah sulit ya betul tunggu sebentar tadi saya dapat surat nggak boleh ngomong apa lagi oh gampang ganti mudah iya nggak boleh ngomong gampang iya dalam bahasa Indonesia gampang itu artinya mudah nggak tahu di Malaysia apa Melayu Ustaz tapi sudah nggak usah dibahas dulu. Kita lanjutkan. Jadi ada orang yang merasa dia sudah dekat sama Allah, sholat malam, sholat duha, zikir, tapi rizkinya sempit, nggak lapang nih. Sakit-sakitan, gimana Ustaz? Kata dia. Ingat, bahwasanya rizki dunia ini Allah bagikan. Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Wala yu'til iman illa man yuhib. Allah berbagi dunia ini rata. Yang Allah cintai Allah kasih, yang Allah benci Allah kasih. Jadi bukan sebagai ukuran dunia. Ada sebagian orang mengatakan, oh, kalau agamamu benar, kau pasti kaya. Aku nih agamaku benar, karena ini aku kaya raya, banyak duitnya. Tidak, itu bukan ukuran. Karena kita tahu Fir'aun, bagaimana kekayaan dia dan bagaimana susahnya Nabi Musa alaihissalam hidup Nabi Musa itu mengembalakan kambing dan Fir'aun menjadi raja di sana. Itu rezeki yang umum. Fa'amal insan. Maaf. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, "Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Ada standarisasi orang-orang non muslim. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dia mengatakan kalau dia dimuliakan rizkinya diperluas. Nikmatnya banyak, mobilnya, rumahnya, Masya Allah, anaknya sukses-sukses. Semuanya. Jadi pegawai-pegawai kerajaan, dia mengatakan, Robbi akroman, oh Allah berarti memuliakan aku. Buktinya apa? Ini buktinya. Anak-anakku semua sukses. Bukan itu. Wa amma idha mabtalahu rabb wa amma idha mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan tapi kalau rezekinya dipersempit dia mengatakan Allah menghinakan aku. Kalla, tidak seperti itu ukurannya. Enggak. Tapi sebenarnya yang menjadi ukuran kecintaan Allah itu adalah iman. Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'til iman illa man yuhib. Allah berbagi iman hanya untuk yang Allah cintai. Jadi kalau antum bisa datang ke kajian insya Allah Allah cinta. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Allah yang mengingin kebaikan buat orang, buat manusia, tidak Allah banyakin duitnya. Tidak Allah banyakkan uangnya, tapi Allah jadikan dia belajar agama. Ma'asyiral muslimin, Inna innallaha qasama bainakum arzaqakum kama qasama bainakum a'malakum. Rasul Allah SWT membagi rizki kalian itu di antara kalian ada yang kaya ada yang miskin sebagaimana amal perbuatan juga dibagi iman dibagi-bagi ada orang yang masya Allah imannya sedikit duitnya banyak uangnya banyak tapi ada orang yang masya Allah imannya banyak uangnya banyak dan itulah yang kita harapkan jadi perlu diingat kalau melihat orang banyak duit belum tentu dia dicintain Allah Subhanahu wa taala karena itu bukan ukuran. Jadi rizki yang kedua rizki iman yang itu untuk hati kita butuh kita memerlukan keimanan kita memerlukan kebahagiaan dan letak kebahagiaan itu di hati Allah Subhanahu wa taala berfirman waman yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh Allah akan memasukkan dia ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal abadi di dalamnya Orang yang seperti ini qad ahsanallah lahu rizqa. Itu rizki yang sebenar. Allah telah memberikan rizki kepada dia yang sebenarnya. Kemudian nama Allah yang ke ke-15 dan 16. Al-Ahad Al-Wahid. Al-Ahad Al-Wahid. Nama Allah Ahad ini disebutkan di satu satu kali di dalam Al-Qur'anul Karim. Di surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu Qul huwallahu ahad itu. Dan ternyata walaupun ahad ini disebutkan di satu tempat di Al-Qur'an disebutkan di sebuah surat yang sama dengan sepertiga Al-Quran. Disebutkan satu kali. Tapi di mana disebutkan? Di sebuah surat yang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam takdilu Al-Quran. Yang dia menyamai sepertiga Al-Quran Karim. Likauniha kata Syekh disebutkan akhlasat libayani asma'ir Rabbil Husna Wasifatihil azim al Karena surat ini dikhususkan merangkum nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nanti kita akan bicara tentang as-samad ini. Adapun al-wahid disebutkan di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an Al Karim yang artinya ahad dan wahid ini menunjukkan bahwasanya Allah Jalla Jalaluh satu-satunya dia esa dia sendirian yang memiliki sifat mulia dia satu-satunya dia esa yang berhak dipuja dan dipuji dia satu-satunya yang berhak untuk di untuk mendapatkan ibadah dari kita tidak ada sekutu baginya tidak ada yang menyamain Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya dalam sifatnya dan tidak ada syarikat buat Allah Subhanahu wa taala dalam keagungannya, dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang menyebutkan tentang nama Allah Al-Wahid ini, firman Allah, "Wa ilahukum ilahu wahid." Ketika orang-orang kafir di Mekah itu bertanya, siflana rabbak. Ya Muhammad, tunjukkan kepada kami. Gimana nih? Gimana sifat Rabbmu? Tuhanmu ini bagaimana? Allah turunkan. Wa ilahukum ilahu wahid. Orang-orang kafir terbiasa dengan banyak Tuhan. Mereka ada Lata, ada Uzza, ada patung-patung yang jumlahnya 360 di Ka'bah banyak. Ketika Rasul sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Qulu la ilaha illallah Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida Inna hadha la syai'un ujab Kata mereka Apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan yang banyak ini Satu Tuhan Ini adalah sesuatu yang benar-benar menakjubkan Mengherankan kata dia Ketika ditanya Al-Husain Bapaknya Bapaknya siapa? Imran bin Husain. Ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kam ilahan ta'bud?" Tuhan yang kau sembah itu berapa? Sab'ah. Tujuh. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Katanya Husain, ada enam, ada tujuh. Yang enam di bumi. Yang enam Tuhannya itu, patung-patung itu. Yang satu di langit di atas sob. Terus ditanya oleh Rasulullah kalau kau lagi sedih, lagi memerlukan bantuan Allah, lagi punya masalah, kepada siapa kau meminta? Yang kepada yang di langit lah. Karena dia tahu tuh patung yang bikin dia. Masa dia mau minta sama patung itu? Maka ketika ditanya, ya sudah kata Rasulullah SAW, sudah kau tinggalkan semua Tuhan-Tuhan itu. Kalau kau memang hanya memohon kepada yang di langit, kemudian Al-Husain bersyahadat dan diajari doa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma alhimni rusydi wa qini min syarri nafsi. Wa ilahukum ilahu wahid. Jadi para jamaah Tuhan kita itu cuma satu. Wahid. Dan menandakan kalau kita ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ada masalah apa saja mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia itu Ahad. Bilal bin Rabah ketika disiksa di padang pasir di Mekah itu, di bebatu-batuan yang ditaruh di badannya panas. Bapak-bapak, ibu-ibu antum bisa bayangkan panasnya Mekah itu dan Medina pernah sampai 59 derajat. 59 derajat. Ketika saya di Medina sampai ke hampir 60 kurang 1 derajat. Ketika itu banyak orang yang pingsan. Pekerja-pekerja bangunan diberhentikan. Karena sebagian jatuh karena panas Bilal ini, Bilal bin Robah ini ditaruh di padang pasir. Ketika sudah panas padang pasirnya, ditaruh di sana, kemudian ditaruh di dadanya batu yang panas. Dia disuruh menyebutkan Tuhan-Tuhan orang kafir. Apa kata Bilal? ahadun ahad ahadun ahad subhanallah mereka adalah orang-orang yang benar-benar yakin bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah jalla jalaluh dan itu makna ahadun ahad kemudian yang ke-17 As-Samad As-Somad ini disebutkan satu kali di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Apa artinya samad ini? Syekh menjelaskan As-Sayyid Al-Azim alladzi qad kamula fi ilmihi wa hikmatihi wa hilmihi wa qudratihi wa izzatihi wa 'azamatihi wa jami' sifatihi. Fahuwa wasi'us sifat 'azimuha. Artinya adalah yang sifatnya luas dan baik-baik. Yang telah sempurna di dalam keilmuannya, kebijakannya, kekuatannya, keutamaannya, keagungannya dan di semua sifat. Alladhi samadat ilaihi jami'ul makhlukat. Yang semua makhluk Allah itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala baik yang manusia, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik. Ketika di Mekah dia meminta kepada patung-patung. Ketika di tengah lautan dan ombak begitu besarnya, kepada siapa mereka meminta? Allah Subhanahu. da'awullaha mukhlisina lahuddin. Dia tahu tidak bakal menyelamatkan kita dari lautan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menjelaskan di sini wa qasadat kullul kainat bi asriha fi jami'i syu'uni. Semua makhluk itu ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia memerlukan Allah, maka dia akan berlindung dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaisa laha rabbun siwa. Makhluk itu tidak memiliki pencipta kecuali satu yaitu Allah. Wala maqsuda ghairi wala maqsuda ghairihi wala maqsuda ghairuhu dan tidak ada yang dimaksudkan oleh hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala taqsiduhu wa talja'u ilaihi fi islahi umurihi ad diniyah wa fi islahi umuriha ad-dunyawiyah dalam urusan dunia dan akhirat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim apa doanya Rabbi ja'alni muqimas salah wa min Ya Allah, jadikan aku adalah orang yang mendirikan salat dan keturunanku. Ini diantara makna somat itu sendiri. Yang kita tuju adalah Allah subhanahu dalam urusan dunia dan akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk meminta pertolongan kepada Allah hatta fi fi islahi syirakin na'l. Ada yang flipernya rusak, Ketika mau betulin itu tidak bakalan bisa kita kecuali Allah yang bantuin kita. Jangan merasa wah aku bisa tanpa kekuatan Allah la haula wala quwata illa billah tidak akan bisa. Tafza'u ilahi 'inda nawaib wal, wal muz'ajat. Makhluk itu kepada Allah berlari ketika mereka menghadapi masalah-masalah yang sulit, ketika sakit berangkat ke dokter-dokter dokter A, dokter B, sampai ke alternatif. Ada sebagian orang yang rumahnya dijual, semuanya dijual. Ketika sudah selesai, dokter mengatakan, "Pak, penyakitnya ini belum ada obatnya." Kemana dia lari? Allah. Kok tidak dari pertama ke Allah, baru muter-muter gitu ya. Baru ke Allah. Karena nggak bisa. Semuanya itu hanya Allah yang bisa menyelesaikan perkara kita. Ada doa yang kalau baca doa itu insya Allah dikabulkan sama Allah doanya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhad annaka antallah La ilaha illa antal ahadus samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Itu doa dengan mengatakan cuma kau satu ya Allah. Kau satu. Yang bisa menyelesaikan juga hanya engkau. Maka para jamaah, ini makna somat. Ketika kita membaca Qul huwallahu ahad Insya Allah semuanya hafal Allah Esa Allahu samad Biasanya kalau di Malaysia ini ada kelebihannya Masya Allah Yang saya benar-benar takjub Imamnya itu Bagus-bagus semua Beda sama di Indonesia Di Indonesia imam itu tidak ada ketentuan dari government Nggak ada Jadi orang bikin masjid ya bikin masjid Imamnya ya sudah Ada yang selama Ramadan bacanya Qul huwallahu ahad sama Qul Dubi Nas. Ketika ditanya, kok baca itu? Ustaz, sepertiga Al-Quran. <laughs> iya bukan kalau baca itu akhirnya kita baca tiga kali udah hatam Qurannya gitu kan? <laughs> Tidak. Cuma memang ada orang-orang. Tapi kalau baca surat itu walaupun pendek. Tapi maknanya agung sekali. Apalagi kalau kita benar-benar meresapi dengan hati kita. Insya Allah ketauhidan kita akan semakin kuat. Ada seorang pendeta di Jember jumpa saya haji. Masya Allah, pendeta, dia udah masuk Islam, mu'alaf. Saya tanya, Bapak gimana masuk Islam? Kata dia. Ustaz, saya ini juara satu cepat tepat Bible. Bible. Dia juara satu cepat tepat Bible se-Indonesia. Saya udah hafal tuh Bible. Sir. Tapi ketika saya membaca tentang ketuhanan, ya Allah pening kepala ini. Trinitas tiga satu satu tiga Ruhul Kudus Tuhan Bapak Tuhan Anak Tuh anak jadi Tuhan mulai kapan Tuh Bapak mengangkat anaknya jadi Tuhan Aduh pokoknya dia Kemudian saya membaca surat Al-Ikhlas Iman itu langsung masuk ke dalam hati saya Ustaz Qul huwallahu ahad. Simple tauhid dalam Islam itu. Satu. Rabbit. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ana baca ini subhanallah. Selesai. Kemudian maka kalau baca surat itu tolong dihayati ketauhidan kita diperbaiki. Tidak hanya dibaca tapi tanpa kita menghayati surat yang pendek itu. Yang membaca surat itu sepuluh kali bakal Allah bangunkan rumah di surga. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Bani rahimahullah taala. Maka antum kalau duduk-duduk kepingin punya rumah di surga, ya harus menyicil. Apa menyicil Ustaz? Menyicil itu ada rumah nggak bisa beli kontan, nggak bisa cash kita kredit ya. Kredit bayar tiap bulan, bayar tuh. Kita kepingin punya rumah di surga, tiap hari baca Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali karena memang surat itu ingat jangan hanya lafadznya tapi maknanya tolong dihayati. Yang terakhir, kemudian kita break. Karena sudah mulai yang ibu-ibu sudah mulai ngantuk juga. Al-Wahhab yang nomor berapa ini? Masya Allah. Kebalik, bukan Al-Wahab. Al-Hadi. Al-Hadi. Yang ke 17. Keberapa? 16, 17. 18, baik. Ke 18, Al-Hadi. Allah menyebutkan nama ini di dalam dua tempat dalam Al-Qur'anul Al Karim. Yang pertama, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratil mustaqim. Sesungguhnya Allah itu adalah al-hadi bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Allah sebagai hadi. Al-hadi ini artinya huwa alladhi yahdi ibadahu wa yurshiduhum wa yadulluhum ila ma fihi sa'adatuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Dialah yang menunjukkan hambanya, yang membimbing hambanya, yang mengarahkan hambanya kepada apa yang membuat mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Itu hadi. Wa huwa alladhi bihidayati ihtada ahlu wilayatihi ila ta'atihi waridah Dan al-hadi ini maknanya juga adalah yang dengan hidayahnya orang-orang yang dicintai Allah bisa taat kepada Allah. Perlu ingat kita ini bisa ruku, bisa sujud karena Allah ngasih hidayah kita. Disebutkan dalam sebuah akar dari Sulaiman atau Daud alaihissalam. Dia bertanya, Ya Allah, kaifa ashkuruka wa syukru minka? Ya Allah, gimana aku bisa bersyukur kepadamu? Sedangkan aku bisa bersyukur ini juga karena engkau. Kita ini bisa bersyukur karena Allah memberikan hidayah, kita bisa bersyukur. Kita ini sholat karena Allah memberikan hidayah kepada kita supaya kita bisa sholat. Terus gimana mau bersyukur? Disebutkan dalam asar itu al-an balagata syukri. Sekarang kau baru sampai ke tingkatan syukur. Ketika kau tahu bahwasanya kau bisa beribadah karena aku. Kau bisa mengatakan alhamdulillah alhamdulillah. Siapa yang menyebabkan kita bisa mengatakan alhamdulillah? Allah. Maka Al-Hadi ini dialah yang memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang dikasihi Allah SWT untuk beribadah. Wahuwa alladhi bihidayatihi ihtadal hayawan lima yuslihu wattaqa ya yadurruh. Dan Allah lah yang memberikan hidayah kepada binatang-binatang. Sehingga binatang itu bisa tahu apa yang bermanfaat buat dia dan apa yang tidak bermanfaat. Subhanallah. Alladhi khalaqah fasawwa walladhi qaddara fahada Allah yang menciptakan dan menyempurnakan dan Allah yang menentukan dan memberikan hidayah binatang itu juga dapat hidayah hidayah ini ada tiga macam hidayah itu ilham wa itu irsyad wa itu taufiq sebagian lama menyebutkan dua saja hidayah itu irsyadin wa hidayatul taufik. Hidayatul ilham ini yaitu ilham yang Allah berikan kepada binatang-binatang. Antum melihat bagaimana binatang-binatang bisa membuat rumahnya. Apa ada yang mengajarin burung? Kalau kau bikin rumah gini, nggak pernah sekolah tuh burung, nggak pernah berangkat ke school, nggak ada. Tapi bisa membuat rumahnya. Siapa yang memberikan hidayah? Allah Jalla Jalaluh. Antum melihat yang namanya kijang atau rusa. Ketika rusa itu melahirkan di tengah hutan, apa ada dokternya? Ibu-ibu kalau mau melahirkan itu satu rumah sakit mendengarkan jeritannya gitu kan. Rame. Minta tolong sana, tolong sini karena dia memerlukan pertolongan. Tapi kalau rusa anaknya langsung keluar ibunya dikasih tahu oleh Allah SWT bagaimana mengeluarkan itu anak tidak ada yang ngomong ayo ayo nggak ada tahu-tahu udah keluar anaknya setelah keluar anak itu belajar berdiri apa ada yang ngajarin berdiri nggak ada kalau anak kita kita ajarin berdiri sama bapaknya ayo jalan-jalan berdiri kemudian setelah itu anak rusa itu jalan menuju ke susu ibunya jalan. Siapa yang memberikan hidayah kepada dia? Kalau habis lahir, berdiri, kemudian minum susu. Allah Jalla Jalaluh. Itu Allah berikan kepada semuanya. Hidayah itu ilham. Kemudian yang kedua, hidayah itu irsyad. Hidayah itu irsyad itu adalah arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan para nabi, mengutus para rasul, Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim hudan linnas. Al-Quran ini sebagai hidayah untuk manusia. Itu irsyad, petunjuk. Seperti petunjuk di jalan. Lampu merah. Apa di sini istilahnya? Lampu isyarat. Lampu isyarat ya, lampu isyarat. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Ada orang merah jalan terus. Kan udah dikasih petunjuk dia. Ketika merah jalan terus tabrakan siapa yang salah? Dia sendiri yang salah. Udah dikasih petunjuk dan di dalam Islam Allah telah memberikan hidayah itu irsyad. Al-Qur'an diturunkan, para nabi diutus, para ulama memberikan tausiah, para ustadz berceramah, itu hidayah itu irsyad. Tapi belum tentu orang itu selamat dengan hidayah itu irsyad. Karena ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Yang ketiga ini yang mahal, yaitu hidayah itu taufiq Taufik ini artinya bimbingan dari Allah agar kita bisa menerima kebenaran itu. Kita tahu benar, belum tentu kita mengamalkannya. Tapi bagaimana Allah memberikan hidayah kepada kita? Kita tahu kebenaran, kemudian kita mengamalkan itu taufik dan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Innaka la tahdiman ahbabta. Kau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi hidayah yang dimaksud hidayah itu taufik. Di ayat lain Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW wa innaka kalatahdi ila siratim mustaqim. Kau Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, tapi hidayah itu irsyad. Hidayah petunjuk hanya sekedar memberi arahan, tapi tidak bisa menarik dia. Oleh karena itu dalam setiap sholat kita mengatakan Ihdinas siratal mustaqim Karena kita butuh untuk tetap berada di atas hidayah ini Yang telah Allah berikan kepada kita Wallahu alam isab InsyaAllah kita lanjutkan selepas sholat asar Iya Mana panitia? Selepas asar, selepas duhur Abu Talha ini, ini نعم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم